كفرتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين Sadaqallahul Demikian tadi pembacaan Al-Mushaful Muratal yang telah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Matrud. Pagi ini telah menyampaikan surah Al-Jasiyah diawali dari ayat 19 hingga ayat 37, kemudian diteruskan dengan surat Al-Ahqaf ayat 1 sampai 25. Insya Allah untuk hari Kamis adalah surah Al-Ahqaf diawali dari ayat 26 hingga 35. Kemudian diteruskan dengan surat Muhammad ayat 1 sampai 38. Surat Al-Ahqaf ayat 26 sampai 2 sampai 35 sampai akhir Kemudian di awal dari surat Muhammad ayat 1 sampai 38. Baik pendengar dan pecinta dari KMR di Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bersama kembali dalam Ta'lim Tadarus Bimbingan Membaca Al-Quran Spesial hari Rabu dan Kamis kita bersama dalam Indeks Quran, Memahami Al-Quran Namun sebelumnya tahsin kita teruskan terlebih dahulu Surah ketiga, Surah Al-Imran Ini surah Ali Imran ini ada di halaman 64 ya.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 guru ngaji, atau siapa. Semua diri, semua yang mengaku dirinya muslim harus berdakwah. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Rasulullah mengingatkan, Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, walaupun bisanya satu ayat, satu hadis. Gitu ya. Ya ini. Tentu dengan bahasa masing-masing bahasa teknologi, bahasa pertanian, bahasa. Jadi dakwah itu tidak harus dengan bahasa Quran telak-telak ya. Yaitu <clears throat> tugas ustadz ya mungkin berdalil. Tapi tugas eh, kita ya dong ini harus menjaga kebersihan karena ini kebersihan itu sebagian daripada imannya seperti itu jadi disampaikan lah sesuai dengan bahasa kaumnya masing-masing ya <clears throat> ini tentang kewajiban setiap diri kita adalah ummah yang terpilih. Karena tugas kita tak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita disuruh untuk mengajak kebaikan dan mencegah keburukan, kemungkaran. Dan ber, hanya beriman kepada Allah. Nih, sebentar lagi kan uh, saudara-saudara kita yang sebangsa melaksanakan keyakinan keagam keagamaannya. Ya mereka ya agama lain. Tapi kalau Islam memiliki keyakinan yang sama, berarti dia sudah syirik, sudah musyrik. Itu ya. Kita mengakui bahwa Allah Allah, Nabi Isa adalah nabi. Siti Maryam adalah bundanya Nabi Isa, tapi bukan sebagai Rob, bukan sebagai ilah, bukan sebagai Tuhan. Itu harus ditanamkan betul. Ya, karena akidah kita itu. Kalau akidah kita hilang, amal apapun sebanyak apapun tidak tidak ada artinya, sia-sia. Karena yang terpenting adalah imannya terlebih dahulu. Niatnya dulu karena Allah. Setelah itu baru dengan prakteknya. Tapi niat aja tanpa praktek nggak ada artinya juga. Kayak orang kelaparan, lapar, lapar tapi nggak pernah makan. Karena yang dicontohkan oleh Nabi, niat disertai dengan perbuatan. kita ya, apa artinya ya? Niat, niat, niat tapi tidak ada pekerjaan. Apa artinya juga bekerja sesuatu tanpa ada niat karena Allah karena akan hangus, tidak akan ada nilainya di mata Allah. Baik, <clears throat> ayat 111 lah ya ini. لا يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأجبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Ribat ditimpakan alaihim atas mereka azillah kehinaan ainama hukipu di mana saja mereka berdiam illa bihabli minallah kecuali dia berpegang dengan tali Allah kepada siar syariat Allah minallah hablum minan nas dan dari manusia. Wabau bighadabim minallah dan mereka kembali bighadabim minallah dengan kemurkaan dari Allah duribat dan ditimpakan alaihimul maskanah atas mereka kelemahan. Zalika annahum demikian itu bahwasanya mereka kanu adalah mereka yakfuruna mereka ingkar bi ayatillah dengan ayat-ayat Allah wa yaqtulunal anbiya dan mereka membunuh para nabi bil ghairi haq dengan tidak hak ya tidak ada kebenaran itu menyalahi orang nabi mengajak kebaikan malah dibunuh zalika bima asaw dan demikian itu dengan apa yang mereka durhaka wakano dan mereka adalah ya'tadun mereka melampaui batas Laisu sawa itu ya ada dua fatah itu ya. sawa jadi mad iwad ya. Laisu laisu laisu sawa أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلو يتلو يت همس يتلون آيات الله آناء adalah mereka sama min ahli kitab dari antara ahli kitab ummatun qaimah umat yang tegak yang lurus yatruna ayatillah mereka membacakan ayat-ayat Allah ana al-lail tengah malam wahum dan mereka yasjudun mereka bersujud mereka itu tidak seluruhnya sama di antara ahli kitab ada golongan yang jujur ini golongan yang benar golongan ahli kitab yang telah memeluk agama Islam mereka membaca ayat-ayat Allah membaca ayat Quran pada malam hari dan mereka juga bersujud melaksanakan salat يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين Itu ahli kitab yang benar yang beriman ya. Pokoknya yang harus dicatat bahwa tugas kita dalam setiap diri ada ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu setiap diri, setiap muslim. Tidak dikatakan beriman kalau kita tidak memiliki kepedulian terhadap sekitar. Biarin aja lah kan yang penting bukan kita. Enggak begitu Islam. Tidak. Islam itu adalah agama yang peduli dengan sekitarnya. Itu kita ke masjid, kita apa. Sementara tetangga dibiarkan judi, dibiarkan ini, dibiarkan itu tanpa kita komentar sedikit pun. Tapi jangan nyela aja tanpa ada perubahan. Kan ada yang sentimen pribadi lah, enggak gitu. Jadi dakwah ya betul-betul semuanya karena Allah. Gitu ya. وما يفعلوا من خير فلا يكفروه Wallahu alim bil muttaqin. Itu ya. Segitu dulu ya. Karena kita akan indeks Quran. Ini kriteria ciri-ciri ahli kitab yang beriman, ya beriman. Itu. Nah ini yang dikatakan ahli kitab yang kita boleh nikah dengan ahli kitab. Tapi ahli kitab yang murtad bagaimana? Yang imannya berubah. Orang ya Nasrani itu mengakui ada Allah itu punya anak dan punya istri. Yahudi juga begitu. Uzair itu anaknya anaknya Allah kata Yahudi. Islam tidak. Allah ya Allah. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jelas ya prinsip perbedaan Islam dengan non muslim dalam akidahnya ini. Dalam kemasyarakatan kita tidak tidak ada masalah dengan mereka bergaul. Baik. Ada juga Pak Pak siapa kemarin ya? Pak Kusnadi Pak Hari kalau berkurban boleh makan boleh. Itu ada beberapa bahkan boleh sampai sepertiga. Ada juga yang menyatakan sepertiga dibagikan, sepertiga dimakan, sepertiga disimpan. Tapi kalau saya lebih baik ya sekedarnya aja lah bagikan gitu ya. Kita makan sering makan daging dibagikan. Tapi segi hukumnya itu kecuali kalau nazar. Itu kalau nazar nggak boleh dimakan. Nah itu. Sebentar lagi yang ingin kurban ya silahkan bersiaplah ya karena kalau punya kemampuan untuk berkurban, kemudian tidak berkurban, kata Nabi, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Berarti yang mampu berkurban tidak kurban, sholatnya nggak diterima. Sama orang yang mampu berhaji, kemudian tidak dia tidak berhaji, kata Nabi. Dia khawatir meninggal, meninggalnya kalau nggak Yahudi Nasrani. Itu seumur hidup sekali kok ya. Saya pengen teman eh, berjanji, berniatlah ya insya Allah. Tekad yang bulat. Insya Allah mudah-mudahan kita dilangkahkan, diperjalankan sehingga bisa mencapai haji. Ya. Selamat jalan untuk saudaraku, sahabatku, ayah dan bunda, siapapun yang pergi haji dapat panggilan tahun ini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan insya Allah kembali membawa haji yang mabrur. Karena bagi yang haji mabrur tidak ada yang layak, tidak ada pantas balasan selain surga. Jannatun na'im kalimat. Masya Allah ya. Baik, eh, untuk indeks Quran halaman 14 dilihat. Kita coba eh, membahas tentang ikhlas ini ya. Nah, bisa dilihat surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 262 nah, tentang ikhlas ini ya. Kenapa sih harus ikhlas? Ya harus ikhlas. Karena kalau gerutu gimana ya harus ikhlas karena Allah. Mukhlisina lahuddin. Ada surah Al-Baqarah. Surah kedua ya. Ayatnya 262. Kita ketemu belum? Ini saya pelan-pelan nyarinya ya. Tuh, 262. Nah, halaman 44. Tentang ikhlas beramal hanya mencawari ridho Allah. Ayat ke-262. Surah kedua, suratul Baqarah. Sudah ketemu ya? أعوذ billahi من shaytanir rajim Ya, 200. Sebetulnya dari 260 tentang infak kemarin ada yang Bu Mary. Nah, ini ya. Dua, infak itu 2, 215, 260, 261 ya ini. Itu infak itu sedekah sunnah. Kalau infak sedekah wajibnya itu jakat surah 9 ayat 60, surah Taubah ayat 60 ya. Nanti bisa dilihat. Nah, ini tentang ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أداء ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ۖ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Ini ikhlas ya. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Maka apa balasannya? Mereka memperoleh pahala di sisi Rabbnya, di sisi Tuhan mereka. tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Emang takut kenapa? Orang yang memberikan harta kan takut. Takut miskin, takut ini, takut itu. Tidak. Dia yakin karena balasan dari Allah. Lebih dari itu. Seribu jadi tujuh ratus ribu kan? Seperti itu. Tapi jangan disebut-sebut. Jangan memberikan sesuatu menyakiti si penerimanya. Jangan. Eh, kalau daripada menyakiti lebih baik berkata berkata yang enak kan si Di sini ada ya dari 260 tentang infak. Tentang ikhlas ini ada juga di surah kedua ayat 210. Coba berarti mundur sedikit ya. Ini tentang kriteria ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Ya, karena yang ikhlas karena Allah lah ya ibadahnya yang diterima. Capek gawe teka pakai, capek bekerja apa kita kerjakan semua. Tapi tidak ada niat karena Allah. Karena ingin dipuji orang. Tidak ada nilainya di mata Allah. Susah juga ya kalau begitu. Iya jadi niat. Innamal a'malu biniyah. Karena sah sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Sudah ketemu ya 210. Halaman 32. Quran berwarna atau Quran terjemah perkata. Enak ya kalau sudah punya Quran berkat, eh, terjemah perkata.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 208 coba dilihat ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan. Innahu lakum azu adal ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, mengakui dirinya beriman. Udkhulu masuklah kalian fisil mikafah kepada atau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu sesungguhnya setan. Lakum bagi kalian aduwum mubin. Musuh yang nyata. Sampai-sampai memproklamirkan bahwa kita tetap bermusuhan sampai akhir nanti. Orang yang berhaji harus melempar jumrah tujuh batu. Kan itu ya. Itu karena setan adalah musuh abadi. Tapi jangan sampai kita pergi ke tanah suci. Sekarang apalagi jauh dari penginapan katanya ya ke, ke, ke Mekah itu. Sampai jauh-jauh, biayanya mahal, hanya salah satunya adalah ya me, panggilannya, menunaikan panggilan Allah. Ajakan Nabi Nabiullah Ibrahim datang ke sana, setannya dilempari karena dianggap kita menganggap mereka setan itu adalah musuh abadi kita. Tapi pulang ke Indonesia setannya dipelihara. <laughs> Itu jangan sampai. Masa iya ya coba aja. Orang sampai larut malam, lupa sholat, lupa ini. Karena ada setan di televisi mengganggu. Atau di radio, atau di pekerjaan, atau di kantornya. Nah ini setan-setan. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Dan nah, sekarang ini hati-hati. itu ya. Jadi semua urusan dikembalikan kepada Allah. Kemudian, nah ini.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 di halaman 602 ya, Quraisy. Terakhir, ini hafal ya, sering dipakai sholat kan. Ini. Sah sholat dengan ini, tapi jangan Al-Kausar aja bacaannya ditingkatkan ya. ar-rahit Aro'aita li'ila. Nah, nyatanya ar Aro'aita adalah Al-Ma'un, Quraisy, Al-Fil, At-Takasur, Al-Qari'ah. Ya, jadi jangan bacaan tuh al-ikhlas melulu. Al-kausar sah salatnya. Cuman kan kita ingin surat kan banyak gitu ya. Nah ini. Sungguh kami telah memberikan padamu nikmat yang banyak. Fasolli maka dirikanlah salat li rabbika wanhar karena Tuhan kamu. Wanhar dan berkurbanlah. Wanhar. Tapi kalau dibacanya wanhar dan siang hari beda jauh artinya. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci Muhammad wal abtar dialah yang terputus. Itu ya. Sudah paham. Kemudian tentang ikhlas ini ada di al Baqarah surah kedua ayat 155. Ini ya. 155. Nanti nantikan ada indeks yang tercanggihnya ya. Jadi uh, mudahlah kita mencari. Karena kalau tanpa indeks baca Quran itu bisa, memahami bisa, tapi kita tidak tahu letaknya. Oh, tentang orang yang berbuat baik itu seperti apa? Orang kafir itu seperti apa? Ikhlas itu bagaimana? Mukmin itu bagaimana? Muhsin itu bagaimana? Gitu. Bagaimana watak manusia? Nah, itu semua ada di indeks. Jadi kita mudah mencarinya. Itu aja. Baik, sudah ketemu suratul Baqarah ayat 155 ya. Nah ini. Eh, tentang masih tentang eh, ikhlas ini ya. Bencana dari Allah, lalu introspeksi. Nah ini. Jadi eh, kalau kita dapat bencana jangan jangan marah-marah dulu, jangan murtad, jangan musrik Itu teguran dari Allah barangkali selama ini kita melupakan Allah. Kenapa bencana tak henti-henti terjadi di mana-mana Allah Akbar. Saya ngeri jadinya ya Allah Rabbi kebakaran tabung gas itu yang meledak di mana-mana. Ini minggu-minggu ini banyak sekali terjadi ya Allah Akbar. Itu dari Sukabumi kok tadi malam di Cianjur, ya, masya Allah. Ini barangkali ada apa nih? Eh, tabungnya mah bagus ya mungkin nih, e, mungkin perlu sosialisasinya, perlu pendidikan buat mereka bagaimana cara mem mempergunakan tabung gas kalau kompor kan meledak masih agak mendingan ketimbang gas ini Allahu Akbar ya. Sampai bisa menghancurkan rumah. Nah ini pendidikan. Jadi setiap apapun yang terjadi kepada kita, kita harus selalu introspeksi diri. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa bencana tak henti-henti, banjir ini dan itu Allah Akbar, longsor tak henti-henti. Itu memang terkadang uh, terjadi kepada orang itu bukan orang itu yang berbuat karena ulah manusia yang lain. Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat Aidina Rusaknya, hancurnya di bumi, di laut, di mana semua akan ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya orang-orang yang tidak berdosa menanggung akibatnya. Bagaimana akibat ya lumpur di situ aja sana. Masya Allah kasihan sekali ya mereka. Bisa dibayangkan pekerjaan kita yang sudah alhamdulillah seperti ini tiba-tiba terjadi seperti itu tidak punya pekerjaannya stres beratlah Allahu Akbar nah ini perlu dipikirkan juga tapi memang banyak sekali ya bencananya ini masya Allah di mana-mana merata Allahu Akbar nah ini kita lihat kenapa di Allah memberikan ujian cobaan supaya kita introspeksi diri supaya kita kembali kepadanya ada di halaman 24 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف Komnya ifa sapawi ya. Walanab walanab kalau kelas subro. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات Tuh, kasih kabar gembira buat orang yang sabar. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Jangan karena ada yang meninggal aja <laughs> itu ya. Ada musibah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dikembalikan kepada Allah. Gitu ya. Kalau berbuat seperti itu ungkapannya Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nih, walanabluwannakum dan sungguh Mana yang sungguhnya laknya nanti ya kita belajar terjemah perkata. Lagi disusun sama Ibu Erni insyaallah. Metode Granadanya kan kita sudah punya bukunya. Kalau belum silahkan beli di toko buku. Metode Bayani, metode Kasyaf, banyak metode-metode. Nah, saya bikin untuk di PowerPoint untuk ngajar. Jadi nanti ibu dan bapak saya pakai komputer, kapan-kapan ingin lihat di komputer lebih enak. Insya Allah. Ini ya, laknya sungguh wala Nakum dan sungguh akan kami uji kalian Bishayi dengan sesuatu minal khauf kamu ketakutan walju dari kelaparan bagaimana ya kalau enggak ini enggak ini gimana takut lapar wa naqsim minal amwal dan kekurangan dari harta Allah Rabbi mau dipanen sebentar lagi bawang-bawang itu di Brebes apa di mana ya kemarin saya lihat di televisi banjir itu karena terendam air takut busuk akhirnya dipanen harusnya untung jadi rugi tambak udang di mana di Banten kemarin, Bu Allah Rabbi, karena banjir, udangnya pada kabur. Coba bayangkan. Padahal di atas kertas dia harusnya untung. Padahal besoknya tuh mau panen. Nah ini Allah Rabbi, kalau kurang kurang kita kan bisa stres. Makanya kembalikan kepada Allah. Introspeksi diri. Saya ungkapkan ini bukan harus mengintrospeksi diri ibu dan bapak saya kepada diri saya. Kita introspeksi diri masing-masing. dan kali kita sudah jauh dari ajaran dari siar Islam, dari syariat Islam. Ngaku diri Islam tapi kita belum, perilaku kita bukan, belum muslim dan muslimah. Nah, ini. Kita dicoba dengan takut kelaparan, wanaksi minal amwal dan kekurangan dari harta. Wal anfus dan jiwa. Jiwa maksudnya apa? Ya, nanti nunggu-nunggu kelahiran putra-putra kita. Tiba-tiba putranya meninggal. Kan saya pernah ngalamin seperti itu. Oh Masya Allah ya empat lima tahun nunggu pengen punya anak. Pas mau punya dan tidak ada penyebab apa-apa, sehat itu hanya praktek aja. Tapi itu semuanya Allah ya kuasa. Tapi karena kelalaian manusia harusnya lahir sempurna karena divakum ditarik itu ada ari-arinya jadi meninggal harisnya ya putra saya itu. Kayak itu. Wal anfus kekurangan jiwa hartanya. Wasamarot dan buah-buahan itu buahnya busuk ini dan itu Allah Rabbi. Tapi kata Allah, basyiris sabirin dan berikanlah berita atau kabar gembira as-sabirin kepada orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Karena orang yang sabar itu akan diberikan sesuatu yang di luar dugaan. Masyaallah. Semua ujian. Tapi sebelum itu semua harus mengadakan introspeksi diri dulu. Apakah ia pertaniannya yang kita tanam, apa yang ini sudah dizakati? Pekerjaannya yang sudah kita nikmati sudah dizakati? Apa ia kita sudah berbagi dengan tetangga? Apa ia kita sudah memiliki kepedulian terhadap keluarga, sahabat, bunda, ayah, dan bunda kita? Kalau semuanya sudah, berarti itu ujian dari Allah. Jadi ada cobaan, ada ujian. Nah ini ada musibah, kan? Nah, itu musibah itu bima kasabat aidinas. Karena kita merusak alam, terjadilah bencana. Nah, itu itu kan kata tangan manusia. Ada juga yang kita sudah memelihara tapi tetap Allah memberikan ujian. Itu ada yang diuji kan, ingin kita naik sekolah, naik kelas saja diuji dulu. Tanpa ujian kita tidak bisa naik kelas. Itu. Bahkan Allah menyatakan, jangan katakan kamu beriman kalau kamu belum diuji. Pasti diuji gitu ya. Tapi sebelum kita jangan bangga dulu kalau kita dapat ujian, ujian apa teguran. Jangan-jangan teguran, jangan-jangan musibah karena kita lalai, karena kita lupa kepada Allah, lupa kepada ajaran. Itu. Wabashiris sabirin dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa sih seperti apa sifat orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang apabila asabathum mereka ditimpa musibah dia berkata, Kalu mereka berkata, Inna lillah, sesungguhnya kami ini dari Allah, wa inna ilaihi roji'un. Dan sungguh kami kepadanya akan dikembalikan. Iya, apa semua pun kita tidak memiliki kok. Semuanya adalah titipan. Anak putra putri kita juga titipan. Harta juga semua titipan. Kalau yang punya mau ngambil masa kita harus marah <laughs> gitu ya. Tapi kadang-kadang ya itu tadi. 84 bulan. Kita pengen sesuatu yang kita inginkan tiba-tiba diambil. Nah ini ya. Itu memang kalau kita kurang-kurang ini ya bisa stres. Tapi semua jadi kebalikan kepada Allah. Dan Alhamdulillah diganti lebih baik lagi kan. Itu. Wabashiris sabirin. Alladzina idha asobatuh musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau semua itu dilaksanakan dengan sabar, janji Allah, ulaika alaihim, mereka itulah alaihim atas mereka salawatum min rabbihim. Kehormatan dari Tuhan mereka warahmah dan Allah Maha Rahmat yang memberikan rahmat. Wa ulaika dan mereka itu humul muhtadun. Mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, 158-nya tentang haji. Inna sapa wal marwata min sya'a min sya'airillah. Ya. Baik, kemudian tentang ikhlas ada di suratul Baqarah ayat 208. Ini padahal sudah kita baca ya tahsinnya kan kemarin nah sekarang giliran bacanya. Giliran memahami. Pak Hari kalau baca mah saya juga bisa. Memang ini ini kan eh, gai aja untuk petunjuk untuk bagaimana caranya ibu dan bapak bisa meneruskan bahwa belajar Quran itu mudah. Apalagi nanti sudah terjemah perkataannya ada selesai, eh, metodenya selesai, kemudian kamusnya selesai, nah, eh, insya Allah lebih mudah lagi ya belajar Quran, bisa memahami Al Quran dan insya Allah tujuan akhir adalah untuk mengamalkan Al Quran. Di suratul Baqarah ayat ke-208 ini mas, menguasai Quran dengan kafah. Tuh itu harus sempurna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Tuh, ya berimannya harus lengkap sempurna, menguasai Al-Qur'annya harus sempurna karena Quran kan pedoman. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang yang beriman. Udkhulu, masuklah kalian fisilmi kafah ke dalam Islam. Kafah, keseluruhan secara lengkap sempurna. Jangan setengah-setengah. Jangan dipilih yang enaknya aja. Yang di, ayat jihadnya nggak dipakai gitu. Ayat infaknya nggak dipakai gitu. Tapi jangan salah menempatkan semuanya ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Indahu sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian. Aduh, mubin musuh yang nyata. Kemudian tentang ikhlas ini di surah Al-Fatihah 1 sampai 7. Ini benar-benar mengetahui kehendak Allah di sana ya, Fatihah. Kemudian juga di surah Muhammad, surah 47, itu surah ke-47. Fatihah nggak usah dibahas ya, sudah ya. Karena di sana ada iya karena na'budu wa karena nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Itu ya di suratul Fatihah juga ada doa. Nah, ini. Surah Muhammad surah ke-47 surah ke-47 surah Muhammad. Surat besok kan Rabu Kamis kan indeks ya. Dan ibu dan bapak teruskan. Mungkin insya Allah ibu dan bapak nanti akan lebih pintar dari saya. Karena saya hanya bukanya di sini aja gitu. Setelah ini saya bisa harus ngajar gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Insya Allah. Al-Bay uh, surah Muhammad surah 47 ayat mana 208 ya. Nah, ini, ini eh, kayaknya bukan 208 ya. Ini surah Muhammad. Nanti kita koreksi surah Muhammad surah ke-47 itu hanya sampai 38. Ini ayatnya. Oh ayat 24 betul salah lihat. <laughs> Lihat yang atas. Ayat 24 ya. Ini ayat 24 sampai 28. Jadi benar-benar mengetahui kehendak Allah. Tuh. 24 sampai 28. Tapi sayang waktunya ya. Besok kita teruskan lagi. Ini, oh menarik sekali nih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الله أكبر Apakah kami tidak mereka memperhatikan bagaimana Al-Quran Am ala kulub Atau atas hati akfaluha kuncinya Dan ini menarik ya Ya, bisa kita teruskan. Maka tidaklah mereka mengha meng menghayati Al-Quran. Ataukah hati mereka sudah terkunci. Sehingga Quran dibacakan tidak berbekas. Ibarat air disiram kepada tanah yang tandus. Tidak ada artinya. Apakah hatinya sudah dikunci, terkunci? Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran. Setelah mendapatkan petunjuk itu jelas bagi mereka setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Besok ya kita teruskan. Ibu e, bisa sekarang teruskan. Tapi karena saya waktunya. InsyaAllah e, indeks Quran besok. Berarti ini surah Muhammad. Bagus sekali ini. ya. E, ayat ini sering kita tahu tetapi tidak tahu letaknya. Oh, di sini ternyata ya, Masya Allah Hati kita dikunci. Kalau sudah dikunci masih apa aja yang ngomong, masuk kanan keluar kiri. Itu Allah, jangan sampai seperti itu. Ibarat tanah kalau sudah tandus mau apapun dikasih ke situ ya semua tidak akan tumbuh apa-apa. Beda dengan tanah yang subur, apapun yang jatuh ke situ benih tumbuh dengan subur. Ibu dan Bapak jangan sungkan, ada saran, ada kritik silahkan sampaikan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881 ya. Hari ini saya ada pengajian di Bidakara. Untuk besok Kamis Al-Ahqaf 26 sampai 35. Kemudian diteruskan dengan surah Muhammad ayat 1 sampai 38 ya untuk murattalnya. Surah Al-Ahqaf ayat 26 sampai 35. Di ayat ini tadi ada tentang bagaimana cara bersyukur ya. Surah Al-Ahqaf uh, tadi 15, 19 ada di situ ya, ada. Bagaimana caranya untuk supaya bisa bersyukur di surah An-Naml juga ayat ayat 19 Al-Kahf 15 kalau nggak salah. Sik itu aja. Uh, sekitar 19 15 Al-Ahqaf dan surah An-Naml. Bagaimana caranya agar kita bisa bersyukur? Itu doanya di situ. Bagi ibu dan bapak semuanya terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara bahagia sekali Pagi ini kembali kita jumpa di bingkisan hari ulang tahun Ya kesempatan tentunya Rabu tanggal 6, 26 eh, November 2008 Saya Ridho Ardiasa bersama Bung Sigit